PT Kalbe Farma bersama Teater Sanggar Cerita mempersembahkan Sandiwara Radio. Babat Tanah Leluhur. Bukankah dengan cara seperti ini aku sudah berhasil mengalahkanmu? Setan belang licik. Laki-laki pengecut. Ayolah, mari. Bukankah kau ingin melihat pondokku? Mari. Hop. Lepaskan aku. Jangan sentuh tubuhku. <laughs> Lepaskan aku. Beruntung sekali aku hari ini dapat memondong gadis pendekar seperti ini. Sebuah kisah kolosal dari tanah leluhur ratusan tahun yang silam di tanah Pasundan yang diwarnai dengan kekerasan, ambisi, keserakahan, iri dan dengki, serta cita-cita dan cinta anak manusia. Aduh, aduh, Sakit yang satu ini betul-betul menjengkelkan. Begini salah, begitu salah. Ke dokter dong, Pak. Ke dokter. Kalau sakit ya ke dokter. Jangan adu-adu terus. <laughs> mana ada janji penting lagi di kantor. Bu, bu, apa nggak ada obat flu lain yang manjur sih? Kalau begitu, minum nih Pak, Prokol, obat flu andalan, pasti sembuh. Wah, Betul-betul hebat ini obat. Prokol memang manjur, cepat kerjanya, dan tuntas membasmi flu. Betul kan? Prokol memang obat flu andalan. <laughs> Bu, saya berangkat dulu ya. Prokol, obat flu andalan, menyembuhkan secara tuntas. Pilek, demam, bersin, sakit kepala, hidung tersumbat atau tenggorokan gatal. Prokol dalam kemasan baru. Tersedia juga Prokol sirup, obat flu khusus untuk anak. Anda flu, Prokol obatnya. Produksi Kalbi Farma. Kau, kau mengkhianati aku, Kakang. Anak setan. Bohong. Bohong, Adi Mayang. Aku tidak melakukannya. Anak itu berbohong. Seandainya Bibi Ulan tidak malu, tentu dia akan menceritakan semua perbuatanmu tadi. Raden, kau kau sudah mengkhianati aku, Kakang. Kau tahu apa hukumanku pada orang seperti itu? Ibu-ibu, bapak-bapak, kalau mulas karena lucu tidak ada obatnya. Tetapi kalau mulas karena diare ada obatnya, ada lagunya lagi. Stop, stop. mulas diare dan disentri. Perut melilit, kebirit-birit. Stop, stop. Dengan intro stop. mulas diare datangnya mendadak bikin kita bingung nabrak-nabrak. Stop, stop. Dengan entro stop. entro stop. Pil stop trap. Obat diare dengan vitamin berkhasiat stop diare. Vitaminnya segarkan badan. Stop trap. Makanya makan si makan, tapi teliti dong. Yang kotor-kotor jangan stop, stop. Dengan entro stop. Jangan minum obat lain ya. Ingat, diare dan disentri stop dengan entro stop. Produksi Kalbe Farma. Seraset. Kisah besar ini didukung oleh artis-artis terkenal Sanggar Prativi. Babat Tanah Leluhur kali ini mengetengahkan episode kedua dengan judul Kisah Sepasang Anak Harimau. Naskah disusun oleh Tisar Sponsen, ide cerita C.C. Suhyar, teknik dan montase Yadi Enos, musik oleh Hari Sabar dengan sutradara Thomas Agi. Dalam seri ke-49 ini didukung oleh Eli Ermawati sebagai Anting Bulan, Hana Pertiwi sebagai Sariti, Lili Nur Indah Sari sebagai Mayang Telasi, Desar Sponsen sebagai Dika Hanggara, Yanuar sebagai Raden Karma Pala, dan pengantar cerita Lukman Tambose. Selamat menikmati. Pada kisah yang lalu diceritakan, dua orang pengikut kisampar Angin yang ditugaskan untuk mengawasi keadaan sekitar padepokan telah mengambil tindakan sendiri melakukan penyerangan ke sebuah pondok di mana Saka Palwaguna bersembunyi. Sementara itu, Anting Wulan yang sedang keluar mencari makan mendengar berita tentang Raden Karmapala yang tiba-tiba saja berada di tangan Mayang Telasi. Anting Wulan melakukan pengejaran dan ia menemukan Mayang Telasi tengah bertempur dengan Sariti. Anting Wulan mengambil alih pertempuran tersebut. Akan tetapi, setelah beberapa saat mereka bertarung, Mayang Telasih menjadi jemu dan kemudian meninggalkan Anting Wulan. Sementara itu, kedua gadis yang tidak berhasil menemukan tiga hanggara kemudian melanjutkan pencarian ke arah yang berbeda. Hmm, kemanakah laki-laki yang membawa lari Raden Karmapala? Aku terus mencari ke arah dalam sana. Aku perih sekali. Sejak pagi tadi hingga sore seperti ini, belum juga diisi apapun. Ah, sebaiknya aku beristirahat di sini saja. Ah. Untung bungkusan makanan ini tidak hancur ataupun hilang dalam pertempuran tadi. Ah, kasihan sekali kakang Saka. Tentu ia menunggu-nunggu kedatangan nasi ini. <laughs> Tapi biarlah. <laughs> Kakang Saka bisa mencarinya di desa Paciringan jika merasa lapar. Baru saja Anting Wulan hendak membuka bungkusan makanan yang dibawanya, Telinganya yang terlatih mendengar bunyi ranting yang terpijak oleh seseorang tak jauh dari tempatnya beristirahat. Kecoa buduk. Siapa lagi yang mengganggu selera makanku ini? Hmm. Ataukah ini laki-laki yang dimaksud Sariti? Biar aku lihat. melakukan itu, Nona. Jangan. Siapakah kau? Mengapa kau mengikuti aku dari semak itu? Uh, saya, saya tidak mengintai Nona. Saya hanya memperhatikan Nona dari tempat ini. Setan belang, kecoak bodoh. Apa bedanya mengintai dan memperhatikan secara sembunyi-sembunyi? Uh, saya, saya penduduk daerah sini, Nona. Saya sedang dalam perjalanan kembali ke rumah saya. Dan saya saya melihat Nona sedang duduk di sana. Lalu, lalu saya mendekati dan melihat Nona lebih dekat dari tempat ini. Hei, apa kau tidak melihat seseorang yang melalui jalan ini? Seorang laki-laki muda yang membawa seorang anak kecil. Oh, seorang laki-laki muda, Nona. Tidak, tidak, Nona. Hmm. Dari mana kau dan di mana tempat tinggalmu? Uh, Uh, tentu saja dari sawah. Uh, tidak akan Nona lihat pacul yang saya bawa ini. Hujan sudah mulai turun. Semua penduduk yang memiliki sawah sudah mulai menggarap kembali sawah miliknya. Di mana tempat tinggalmu? Uh, itu, di sana. Tidak jauh lagi dari tempat ini. Ayo, kita ke sana. Aku ingin melihat tempat tinggalmu. Uh, baik, mari. Mari, Nona. Kau jalanlah di muka. Uh, baik, baik, Nona. pemuda tani yang ditemunya itu kemudian berjalan di muka menuju ke tempat tinggalnya. Anting Wulan yang merasa curiga dengan sikap dan tindak tanduk orang yang ditemuinya dengan tiba-tiba melancarkan serangan ke arah bagian belakang pemuda itu. Lepaskan, aduh, lepaskan Nona. Sakit sekali pundak saya. Aduh, le lepaskan pegangan Nona. Kecoak puduk tidak berguna. Aduh, kenapa Nona pendekar menyakiti saya? Apakah saya telah membuat kesalahan lagi pada Nona? Sudahlah, kau kembali saja pulang. Itu dia rumah saya, Nona. Sudah kelihatan dari sini. Bukankah Nona ingin datang ke tempat saya? Ah, sudahlah. Maafkan semua perbuatanku tadi. Aku harus segera pergi dari sini. Belum lagi anting bulan sempat melompat meninggalkan pemuda yang mengaku petani itu. Tanpa diduga, sejurus serangan yang dilancarkan dari jarak yang teramat dekat tak dapat dihindari lagi oleh anting bulan yang telah terperdaya. Mau kemana kau Nona? Mengapa cepat-cepat hendak pergi? Bukankah kau ingin mengunjungi pondokku? Ayo, mari. Marilah kau lihat pondokku itu. Setan belang. Kau pastilah pemuda penculik bocah itu. Iya, kau pastilah Dika Hanggara. Manusia licik. Ayo, jika kau memang benar-benar seorang laki-laki sejati, bebaskan totokan ini. Kita bertempur sampai salah seorang mati berlumur darah. Kau kira saat ini kau sedang menghadapi siapa, Nona? Hmm? Aku adalah Dika Hanggara, si kumbang madu. Bukanlah pemuda yang dapat kau perdaya. Aku bukanlah pemuda bodoh. Hmm. Untuk apa kita bertempur jika pada akhirnya aku yang kalah? Bukankah dengan cara seperti ini aku sudah berhasil mengalahkanmu? Setan belang licik. Laki-laki pengecut. Ayolah, mari. Bukankah kau ingin melihat pondokku? Mari. Lepaskan aku. Jangan sentuh tubuhku. <laughs> <laughs> Beruntung sekali aku hari ini dapat memondong gadis pendekar seperti ini. <laughs> Anting Wulan yang menyadari keadaan akhirnya tidak lagi berteriak. Dan Dika Hanggara, pemuda hidung belang itu membawa anting Wulan ke pondoknya yang tidak jauh lagi dari tempat pertemuan dengan gadis pendekar itu. <laughs> Selamat datang di istanaku, Nona Manis. Hmm? Nah, duduklah kau di pembaringan ini. Di mana kau sembunyikan anak itu? Ada di dalam sana. Apakah kau ingin bertemu? Ah, baik. Akan kuambilkan anak itu kemari. Kalian menahanku seperti ini. <laughs> Kau amat diperlukan oleh Prabu Jaya Suntana bocah. Oleh karena itu aku akan mempersembahkan kau padanya. Ah, ah, ada seseorang yang ingin bertemu denganmu. Nah, itu dia. Apakah kau mengenalnya? Rencana apa lagi yang akan kalian siapkan? Aku tidak kenal wanita itu. Oh, pastilah dia kawanmu, sebagaimana wanita iblis tadi. Cih, ih, bocah setan. Kau berani meludahiku. Di sini bukanlah istana Karang Sedana. Rasakan ini. Raden, apakah Raden adalah pangeran Karma Pala dari Galuh? Ah, Siapa Siapakah kau? Uh, saya. Saya adalah salah satu murid dari Padepokan Gua Larang. Saya adalah murid dari Eyang Wanayasa. Hmm. Janganlah kau coba-coba membohongiku. Aku mengenal semua murid Padepokan itu. Raden, dengarlah. Saya adalah murid dari Eyang Wanayasa. Ketika Raden tiba di Padepokan, saya baru saja pergi ke Bukit Larang bersama-sama beberapa orang kakang saya. Oh, kau... Kau pastilah salah seorang dari kelompok Ningsewu. Hmm? <laughs> di mana kawan-kawanmu yang lain? Bukankah kalian selalu pergi bersama-sama? Iya, benar. Aku adalah salah seorang dari kelompok Ningsewu. Sebentar lagi, kawan-kawanku akan tiba di sini. Aku diperintahkan oleh Eyang Resi untuk mencari Raden Karmapala. Aduh, aduh, sakit yang satu ini betul-betul mencengkelkan. Begini salah, begitu salah. Bila Anda flu dan pilek, demam atau sakit Alkohol, obat flu andalan, menyembuhkan secara tuntas pilek, demam, bersin, sakit kepala, hidung tersumbat atau tenggorokan gatal. Anda flu, Prokol obatnya. Produksi Kalbe Farma. Oh, jadi jadi Bibi adalah Bibi Anting Wulan? benar, Raden. Benar. Aku adalah Anting Wulan. Kau telah salah mengambil orang. Bocah ini bukanlah Raden Purbaya yang dibutuhkan oleh penguasa Karang Sedana yang baru. Anak yang berada di hadapanmu adalah Raden Karmapala, putra dari Mahaprabu Sana dari Galuh. <laughs> Kau mau coba-coba membalas menipuku? Hmm? Tidak bisa, tidak bisa anak manis. Ah, sayang sekali aku sedang menunggu kekasihku Mayang Telasi. Jika tidak, hmm? <laughs> Mau apa kau mendekatku? Pergi. Pergi menjauh sana. Sayang sekali. Sayang sekali. Hmm? Ah. Jangan sentuh tubuhku. Ah. Pergi setan. Eh, apa ini? <laughs> Iya, iya, iya, iya. Kasihan sekali. Agaknya kau sudah menjadi lapar sekali. Iya, aku mengganggumu ketika kau ingin membuka bungkusan ini. Hei, kau membawa dua bungkusan. Hmm? <laughs> Apa ini untukku? Ah, terima kasih. Kebetulan aku pun sudah saatnya untuk makan. Hmm? Ah, hmm. Daging kering ini bukan main rasanya. Eh, apa kau juga mau aku suapin? Hmm? Uh, kau, kau sudah kembali manisku. Heh, kau, kau ada di sini gadis setan? Iya. Kenapa kau terkejut? Burung ini masuk perangkapku ketika sedang terbang mencari anaknya. Hmm, kenapa kau berpakaian seperti ini, Kakang Hanggara? Ah, uh, terpaksa aku memakai pakaian kotor ini demi mendapatkan burung ini, Adi Mayang. Hmm, lalu apa saja yang sudah kau lakukan dengan gadis ini? Ah, sama sekali aku tidak melakukan tindakan apapun, Adi Mayang. Hmm. Lalu dari mana dia mendapat bungkusan itu? Bukankah diambil dari balik baju Bibi Wulan? Dan seandainya saat ini kau tidak sedang menunggu kasihmu, bukankah kau tidak hanya sekedar mencium Bibi Wulan? kau kau mengkhianati aku, Kakang. Anak setan. Bohong. Bohong Adi Mayang. Aku tidak melakukannya. Anak itu berbohong. Seandainya Bibi Wulan tidak malu, Tentu dia akan menceritakan semua perbuatanmu tadi. Raden, kau kau sudah mengkhianati aku, Kakang. Kau tahu apa hukumanku pada orang seperti itu? Oh, ampun, ampunkan aku Adi Mayang. Aku benar-benar tidak melakukan apapun juga. Kau harus mati, Kakang Hanggara. Ah. Ya! ya! Kau harus mati, Kakang. Maafkan aku Adi Mayang. Aku benar-benar menyesal. Maafkan aku. Aku sungguh-sungguh menyayangimu, Adi Mayang. Aku mencintaimu, Adi Mayang. Ah, ah. Semua ini, semua ini adalah karena ulahmu, gadis setan. Karena itulah kau yang harus mati. Lalu, bagaimana dengan pertarungan kita yang belum selesai? Apakah ini akan kau jadikan penyelesaiannya? Setan, aku tidak takut denganmu. Tapi aku tidak akan berlaku bodoh untuk melepaskanmu. Kau harus mati saat ini juga. Hai! Tunggu, tunggu, tunggu Adi Mayang, Jangan bunuh wanita itu. Kita sangat memerlukannya. Kau benar-benar ini mati, Kakang. Kau menghalang-halangiku membunuh gadis ini. Tunggu, tunggu Adi Mayang, Janganlah kau jadi salah paham. Ah, kita masih memerlukan wanita ini. Bukankah dia juga sudah menjadi jinak? Resi Wanayasa dan ketiga saudaranya yang lain pasti sedang mencari-cari kita. Juga gadis pengemis itu. Uh, jadi, Kukira kita memerlukan gadis itu. Baiklah. Hei, kau selamat kali ini anak manis. Nyawamu saat ini masih aku perlukan. Beristirahatlah. Anda sedang mendengarkan Channel. Ah, aku sudah mencari di sekitar sini, tapi tidak juga kutemukan. Apakah justru Wulan yang berhasil menemukan si kumbang madu itu? Ah, aku akan mencoba mencari di sebelah kanan jalan. Mudah-mudahan aku dapat menemukan anak itu. Setidak-tidaknya, aku harus dapat menemukan Wulan. Sariti melompat lincah bagi kelinci di antara rimbunan pohon. Gadis ini melompat ke sana kemari sambil matanya yang tajam menatap ke segala arah. Seakan-akan murid dari perguruan pengemis tongkat merah itu berlomba dengan senja yang hampir turun. Aku harus segera dapat menemukan setidak-tidaknya bulan sebelum hari menjadi gelap. Hmm, itu ada sebuah pondokan. Aku akan mencoba untuk menyelidiki ke sana. Perlahan-lahan, Sariti mengendap-endap mendekati gubuk di hadapannya. Bagaikan gerak seekor kucing, beberapa saat saja gadis itu telah berada di samping gubuk, tempat di mana Raden Karmapala dan Anting Wulan disembunyikan. Hmm, aku akan coba untuk mengintai dari sela-sela bilik ini. Ah, ah, benar. Ternyata dugaanku benar. Kedua orang yang kucari berada di dalam sana. Tapi, kenapa Wulan sampai dapat dikuasai mereka? Di mana di Kahanggara dan Mayang Selasi? Nah, coba aku cari di bagian lain dari pondok ini. Ah, coba aku intai di bagian ini. Ah, ini ada bagian yang sudah berlubang. Ah, setan, benar-benar manusia-manusia pecat mereka. Ah, aku, Aku harus mempergunakan kesempatan ini untuk membebaskan Wulan dan anak itu. Oh, beruntung aku. Pintu ini tidak mereka kunci. Perlahan-lahan Sariti membuka pintu gubuk yang tidak terkunci. Sementara itu, Wulan yang melihat pintu terbuka perlahan segera memberi tanda pada Raden Karmapala agar tidak mengeluarkan suara. Cepat, bebaskan aku Sariti. Baik, Wulan. Baru saja Sariti membebaskan totokan Dika Hanggara yang menutup jalan darah utamanya. Pintu bilik di mana sepasang kekasih iblis itu mengumbar nafsu, hancur berantakan. Banyak kau lagi pengemis celaka? anak saya sedang sakit. Kasihan kalau ditinggal. Sakit apa, Ceng? Sakit flu, pilek, dan badannya panas lagi. Padahal sudah saya beri obat macam-macam, tapi belum juga sembuh. Wah, kalau begitu, beri saja prokol sirup. Prokol sirup? Betul, Jeng. Prokol sirup obat flu khusus untuk anak dengan rasa stroberi. Lagi pula aman loh, Jeng, karena tidak mengandung alkohol. Prokol obat flu andalan. Benar, bila anak Anda terserang flu, beri segera brokol sirup. Brokol sirup, obat flu khusus untuk anak. Cepat turunkan panas, demam, sakit kepala, hidung tersumbat, masuk angin, dan pilek karena alergi. Bu, Nina sudah sembuh. Brokol sirup manjur ya, Bu? Nina boleh main lagi. Waspadalah, lebih dari 90% obat flu untuk anak mengandung alkohol. Hanya brokol sirup yang tidak mengandung alkohol dan aman bagi anak-anak. Brokol sirup produksi Kalbe Farma. Mayang Telasi yang mendengar suara-suara mencurigakan di ruang tengah bilik, di mana tawanan yang ditempatkan menjadi curiga. Dan segera saja, wanita iblis ini melompat keluar sambil memukul hancur pintu biliknya. Dan segera menyerang Sariti dan Antingulan yang masih lemah karena tertutup jalan darah utamanya beberapa saat. Nah pendengar sekalian, apakah kedua wanita pendekar itu akan berhasil menyelamatkan Raden Karmapala? Dan bagaimanakah kisah dari Raden Purbaya yang sedang bersama dengan kedua tokoh Mahasakti itu? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kisah Babat Tanah Leluhur yang dipersembahkan oleh Prokol, obat flu andalan, dan Entrostop, obat sakit perut terlengkap dengan khasiat rangkap bersama Teater Sanggar Cerita di radio kesayangan Anda. Sampai jumpa.